Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwani fillah, pada siang hari ini kita melanjutkan bahasan materi tauhid. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang makna loyalitas Eh, materi pada siang hari ini adalah tentang eh, penyematan nama eh, musyrik atau kafir tapi yang gelar muazzab terhadap orang-orang yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran yang menohok syahadat tauhid walaupun belum tegak hujjah. Di sini akan membahas masalah penyematan nama ya, bukan kaitan dengan konsekuensi hukum karena ada al-asma, ada al-ahkam, ada e, nama, ya, ada hukum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat eh, At-Taubah ayat 6 Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu datang kepadamu wa in ahadun minal musyrikin astajaraka bila salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta pelindungan kepadamu maka berilah dia perlindungan sampai dia mendengar firman Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang melakukan kemusyrikan sebagai orang musyrik walaupun belum tegak hujjah, walaupun belum mendengar hujjah. Orang yang melakukan penyekutuan Allah, melakukan kemusyrikan, dia disebut orang musyrik. Orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar atau kekafiran yang langsung menohok e, syahadat tauhid baik tegak hujjah maupun belum tegak hujjah baik hidup zaman setelah ada dakwah maupun pada kondisi zaman fatrah mahdoh fatrah yang gelap yang sama sekali tidak mendengar ada peringatan Rasul atau sisa ajaran Rasul. Selagi orang yang melakukan kemusyrikan itu dia adalah orang e, tidak dipaksa, lagi sengaja melakukannya, dia tidak dipaksa, lagi dia sengaja melakukannya, maka dia adalah orang musyrik. Dan disematkan nama kafir juga kadang, tapi kekafiran yang Eh, tidak berkonsekuensi azab. Dalam arti kita tidak boleh segan-segan dari menyematkan uh, nama musyrik atau nama kafir sekalipun ya, uh, kepada orang yang melakukan penyekutuan kepada Allah. Baik orang tersebut uh, hidup sebelum ada dakwah atau sesudah ada dakwah baik ada peringatan maupun tidak ada peringatan. Sematan musyrik atau kafir untuk hukum dunia itu disematkan kepada orang semacam itu. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang e, yang melakukan kemusyrikan sebagai orang musyrik walaupun belum mendengar firman Allah, sedangkan firman Allah adalah hujjah. Sebelum mendengar hujjah dikarenakan dia berbuat syirik, maka dia disebut orang musyrik, orang kafir, orang kafir juga. Juga dalam surat Al-Bayyinah dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina mungfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dan dari kalangan ahli kitab mereka tidak meninggalkan ajaran mereka sampai datang kepada mereka bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah yaitu rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut eh, orang-orang uh, yang menyekutukan Allah sebagai orang musyrik. Juga Allah menyebutnya orang kafir karena disebutkan orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab, mereka tidak meninggalkan ajaran mereka sampai datang kepada mereka bayinah sampai datang kepada mereka hujjah. Itu apa? Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Di sini Allah menyematkan ponis musyrik dan juga ponis kafir kepada orang yang melakukan kemusyrikan walaupun belum datang kepada mereka hujjah risaliyah. Hujjah risaliyah. Karena di sini eh, orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Jadi orang kafir itu ada dua. Ada orang musyrik, ada orang ahli kitab. Disebut kedua-duanya kafir. Mereka tidak meninggalkan ajaran mereka sampai mereka datang kepada mereka bayinah. Bukti yang nyata. Itu apa? Rasulun minallah. Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran yang disucikan. Di sini Allah secara tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah disebut orang musyrik, juga disebut orang kafir walaupun belum tegak hujjah. Jadi orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar, baik dia mengaku muslim maupun tidak mengaku muslim, baik sudah tegak hujjah maupun belum tegak hujjah, baik ada dakwah maupun tidak ada dakwah, maka dia disebut orang musyrik sematan orang e, sematan musyrik dan kafir disematkan kepada dia untuk hukum dunia. Selagi dia orang orang yang e, sengaja melakukannya lagi tidak dipaksa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala e, menyebutkan di dalam surat Al-An'am tentang orang-orang musyrik juga yang mana mereka <clears throat> yang mana mereka melakukan e, penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan mengatakan tentang mereka wa kadzalika zayyana likasirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dalam surat Al-An'am ayat 138 37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan begitulah zayyana telah menghiasi likasirin minal musyrikin bagi banyak orang-orang musyrik qatla awladihim pembunuhan anak-anak mereka syurakauhum sekutu-sekutu mereka atau sembahan-sembahan mereka, sembahan-sembahan orang musyrik itu menghiasi kepada orang-orang musyrik sikap baiknya membunuh anak-anak mereka. Liurduhum untuk membinasakan mereka, menyesatkan mereka, dan untuk mengkaburkan atas mereka din mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang eh, kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah sebelum diutus Rasulullah SAW bahwa mereka itu kebiasaan mereka membunuh anak-anak mereka dan yang membuat mereka membunuh anak-anak mereka itu adalah karena e, bisikan-bisikan sembahan-sembahan mereka di mana mereka membunuh anak-anak mereka dalam rangka apa e, tadayunan dalam rangka e, sebagai bentuk ibadah dan Allah menyebut mereka itu sebagai musminal musyrikin sebagai orang-orang musyrik. Padahal belum diutus Rasulullah SAW kepada mereka. Karena Allah menceritakan tentang uh, waki uh, orang-orang musyrik sebelum diutus Rasulullah SAW. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut apa? Menyebut orang menyekutukan Allah sebagai orang musyrik walaupun belum datang hujjah risaliah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya orang yang melakukan kemusyrikan, syirik akbar baik tegak hujah maupun belum tegak hujah, baik ada dakwah, baik sudah didakwahi maupun belum, baik uh, dia mengaku muslim atau tidak mengaku muslim, maka dia adalah orang musyrik dan juga disematkan sematan kafir untuk hukum dunia selagi dia tidak dipaksa, lagi dia e, sengaja melakukannya. Karena nanti ada e, kenapa saya menyebutkan lagi tidak dipaksa dan ya. selagi sengaja karena nanti ada mawani dalam penyematan nama itu eh, hanya dua saja itu apa ikroh mulji ya. orang yang dipaksa untuk melakukan kemusikan dengan ikroh mulji atau e, orang yang intifaul qasdi yang tidak ada maksud mengucapkan atau melakukan perbuatan atau ucapan yang mukafir <clears throat> kemudian juga di dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Bilqis kisah Bilqis yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang uh, Hudhud yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml ayat eh, uh, 23 eh, Dia mengatakan inni wajad inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli ولها wa laha arsyun 'azim. يسجدون wa من yasjuduna الله min dunillah wa zayyana فصدهم عن a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la Hudhud mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang menguasai mereka, menjadi raja mereka. Dan dia diberi, diberi dari segala sesuatu, memiliki segala sesuatu. Dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Saya mendapatkan dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Lihat di sini, eh, Hudhud mengatakan saya mendapatkan ratu itu dan kaumnya sujud kepada matahari. Ini adalah kemusyrikan. Kemudian setelah Allah menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh Ratu Bilqis dan kaumnya itu adalah kemusyrikan penyembahan kepada matahari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan e, di dalam ayat 43-nya ketika e, konteks e, Ratu Bilqis datang kepada Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin dan telah menghalang-halangi Bilqis apa yang diibadati selain Allah apa yang diibadati selain Allah itu telah menghalang-halangi iblis adalah eh, menghalang-halangi ratu itu innaha kanat min qaumin kafirin Sesungguhnya dia, lihat dia, maksudnya ratu itu, dahulunya berasal dari kaum yang kafir. Lihat sini, kaum yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebut uh, Bilqis dan kaumnya sebelum uh, ada Nabi Sulaiman, sebelum datang kepada Nabi Sulaiman dikarenakan mereka berbuat kemusikan itu menyembah matahari mengibadati matahari, eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kaumin kafirin, kaum yang kafir. Di sini sebutkan disematkan nama kafir kepada orang yang melakukan kemusyrikan walaupun belum tegak hujah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan teks eh, madi fi'il madi innaha kanat kanat kana fi'il madi kan innaha kanat min qaumin kafirin. Sesungguhnya dia itu dahulu termasuk kaum yang kafir. Jadi di sini Bilqis dan kaumnya sebelum datang kepada datang kepada Nabi Sulaiman, sebelum mendengar hujah dan sebelum mendengar dakwah, ketika melakukan kemusyrikan diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang kafir. Artinya, ini sejalan dengan tadi dalam surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta yaumul bayyinah. Jadi di sini sebelum mendengar bayyinah sudah disebut kafir karena melanggar tauhid, melanggar inti ketauhidan. Dan banyak sekali ayat-ayat ya. Contohnya juga kalau kaitan dengan uh, syirik hukumnya dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan alim ulama mereka sebagai alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbab arbab Tuhan-Tuhan selain Allah dan Al-Masih Ibnu Maryam juga dijadikan sebagai Rob. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah, kepada ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di sini mereka disebut orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang menyekutukan Allah belum walaupun belum datang hujjah risaliyah kepada mereka, Allah menyebutnya sebagai orang-orang musyrik, bahkan juga disematkan nama kafir untuk hukum dunia. Jadi kaitan dengan sematan hukum dunia, hukum zahir dunia, tidak ada kaitan dengan hujjah bagi orang yang melakukan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang zaman sekarang mengatakan bahwa kita tidak boleh memponis sipulan musyrik, kafir walaupun dia berbuat syirik karena kita belum uh, tahu apa sudah uh, sudah tegak hujah kepada dia atau belum. Itu pernyataan orang yang tidak paham uh, apa ayat-ayat Al-Qur'an dan dalil karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyematkan nama tersebut. Kalau kaitan hukum masalah lain. Saya kasih contoh untuk hal yang le lebih lebih apa? lebih lebih dekat sekarang sebelum datang, umumnya sebelum ada hujjah. Sebelum ada hujjah, orang yang mencuri, orang yang mencuri harta orang lain disebut pencuri kan? Disebut pencuri. Akan tapi kaitan konsekuensi hukum, apa dia dihad atau tidak, itu masalah lain. Masalah lain, tapi semata nama sudah disebut pencuri. Orang berzina, walaupun belum ada hujah, dia disebut pezina. Kalau masalah hukum itu masalah lain. Orang minum homer sebelum diharamkan homer. Sebelum diharamkan homer, orang yang minum homer disebut peminum homer. Tapi karena hukum, umumnya belum diharamkan ketika di awal Islam, tidak kena hukum dosa. Itu untuk kaitan dengan apa? Nama. Jadi sematan nama itu kaitan dengan e, perbuatan atau ucapan. Tidak ada kaitan dengan masalah hujah. Kalau hujah itu kaitan dengan masalah konsekuensi, hukum, azab, dan seterusnya. Ini dari e, eh, dari Al-Quran diantaranya. Kemudian dalil dari as-sunnah bahwa orang yang melakukan kemusikan walaupun belum tegak hujah risaliyah mereka disebut orang musyrik di dalam hadis sahih Imam Ahmad hadis masyhur hadis Banul Muntafiq yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ayah mereka yang meninggal di atas ke, e, ajaran kaumnya sebelum datang dakwah Rasulullah SAW padahal dia itu banyak berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan la amrullah la amrullah ma ataita alaihi min qabrin qurasyin au amiriyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ubashshiruka bima yasu'uka tujarru ala wajhika wa batnika finnar Demi Allah, kalau kamu karena kitab ini kepada e, kepada Orbanul Muntafik. Ya, Rasul menyuruh kepada mereka untuk mengatakan kepada e, setiap kuburan, demi Allah kalau kamu melewati kuburan mana saja, kuburan mana saja dari kalangan baik eh, suku Quraisy maupun suku Amiri, suku Banu Amir min musyrikin dari kalang berupa orang musyrik, maka apa? Katakanlah kepada dia bahwa aku diutus oleh Muhammad kepadamu untuk memberikan kabar gembira kepadamu, kamu digusur telungkup dalam api neraka. Di sini disebutkan orang disebutkan min musyrikin. Padahal Banu Muntafiq ini bertanya tentang ayah mereka dan orang dan Rasul memberikan jawaban umum. Kuburan orang musyrik mana saja yang kamu lewati, maka sampaikan kabarnya kepada dia itu bahwa dia di, di, apa, digusut lungkup dalam api neraka. Jadi sini umum orang yang meninggal zaman jahiliyah, zaman fatrah, fatrah disebut orang musyrik, disebut orang musyrik walaupun belum mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih juga uh, Rasulullah SAW mengatakan faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin faddalahum bi annahum abadullah asyara sinin la ya'budullaha illa illa Quraisyun wa faddalahum bi annahum nasarahum yaumal fili wa hum musyrikun Allah memberikan keutamaan kepada orang Quraisy dengan tujuh hal. Di antaranya Allah meng melebihkan mereka bahwa tidak ada yang mengibadati Allah selama 10 tahun kecuali orang Quraisy. Ketika Rasul di awal di Mekah, beliau dakwah 10 tahun, tidak ada yang menyambut dakwah beliau kecuali orang-orang Quraisy. Jadi yang mengibadati Allah dengan peribadatan yang sebenarnya saat itu hanyalah orang-orang Quraisy selama 10 tahun itu. 10 tahun Rasul waktu awal di Mekah awal di Mekah 10 tahun tidak e, mengibadati Allah kecuali orang Quraisy. Karena yang masuk Islam adalah orang-orang Quraisy. Terus wafadlahum bi annahum nasarahum yaumal fili wa hum dan Allah memberikan keutamaan kepada mereka juga bahwa Allah memberikan kemenangan mereka di hari fil di perang gajah sedangkan wahum musyrikun sedangkan mereka itu orang-orang musyrik lihat di sini dengan nas nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang kafir Quraisy ketika perang Gajah itu mereka berstatus sebagai orang-orang musyrik. Sedangkan kita tahu perang Gajah itu adalah apa? Tahun Gajah itu tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang Quraisy belum mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup zaman sebelum mendengar ayat Al-Quran, belum mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka diponis oleh Allah sebagai orang-orang musyrik tatkala mereka melakukan kemusyrikan walaupun mereka mengklaim mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nas nabawi, nas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas Allah eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencap orang-orang yang menyekutukan Allah walaupun mereka mengklaim pengikut ajaran Nabi Ibrahim karena orang kafir Quraisy mereka tidak mengaku sebagai orang-orang musyrik, mereka mengklaim sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi tatkala mereka berbuat syirik diponis sebagai orang-orang musyrik walaupun belum datang diutus Rasulullah SAW kepada mereka. Maka begitu juga orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW pada zaman sekarang, tapi mereka berbuat syirik, maka mereka adalah orang-orang musyrik dengan nas Kemudian juga uh, selanjutnya ijma ijma para ulama para ulama ijma termasuk ahli sejarah juga ijma bahwa orang-orang yang sebelum diutus Rasulullah SAW orang-orang kafir orang-orang Quraisy yang mengibadati Lata Uzza dan yang lainnya sebelum diutus Rasulullah SAW adalah mereka sebagai orang-orang musyrik masih disebut orang musyrik Quraisy. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa para pelaku kemusyrikan dari kalangan orang kafir Quraisy itu tidak di, e, e, orang kafir Arab itu tidak disebut orang musyrik. Semua menyebut para pelaku kemusyrikan itu sebagai orang-orang musyrik. Bahkan kita tahu dalam definisi Nabi, kita e, definisi Rasul, ya, dalam definisi Rasul adalah laki-laki yang diutus kepada kaum yang kafir dengan membawa syariat tersendiri dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Di sini disebut apa? Rasul adalah kaum uh, orang pria yang diutus kepada kaum yang kafir dengan membawa syariat tersendiri dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Lihat di sini disebut kaum yang kafir. Sebelum diutus rasul tersebut, orang-orang itu yang melakukan kemusikan disebut orang-orang kafir. Dalam definisi e, para ulama ketika menyebutkan definisi rasul itu apa? Itu pria yang e, merdeka yang diutus kepada kaum yang kafir dengan membawa syariat tersendiri dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi ijma ulama bahwa orang yang melakukan kemusyrikan, syirik akbar, yang menohok syahadat tauhid, mereka itu orang musyrik disematkan secara hukum dunia, secara hukum dunia mereka orang musyrik, orang e, kadang juga disematkan nama kafir, cuma kafir yang nanti karena kita harus paham ketika penggunaan sebagian ulama memilah penggunaan nama kafir dengan nama musyrik. Sebagian yang lain menyamakan saja. Tapi yang jelas di sini e, sematan musyrik sudah disandang oleh orang-orang tersebut dan dia bukan orang muslim. Adapun dari e, pernyataan para ulama sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali Syekh uh, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa juz 20 halaman 38 eh, beliau rahimahullah mengatakan fasmul musyrik sabata qabla risalati li'annahu yusyriku bi rabbih wa ya'dilu bihi wa yaj'alu ma'ahu alihatan ukhra. Nama musyrik itu sudah disematkan sebelum adanya risalah, sebelum adanya hujjah. Orang berbuat syirik akbar, walaupun belum ada hujjah, belum ditegakkan hujjah, disebut orang musyrik. Bukan orang muslim. Tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang sesat zaman sekarang, yang mengatakan bahwa kita tidak bisa memponis dia musyrik. Bisa, bisa jadi dia belum tegak hujjah. Padahal tahu itu berbuat kemusyrikan anggota parlemen, polisi, tentara yang mereka melakukan syirik hukum atau orang-orang yang buat tumbal sesajian minta-minta ke kuburan yang mereka anggap keramat. Kata Ibnu Taimiyah, nama musyrik itu telah sabit, telah terbukti sebelum ada risalah. Li'annahu yusyriku bi rabbihi dikarenakan dia menyekutukan Robnya wa ya'dilu bihi dan menjadikan tandingan baginya dan menjadikan ilah yang lain bersamanya alasannya kaitan dengan nama, nama semata nama. Sebagaimana orang yang membunuh, sekarang kalau ada orang membunuh, disebut pembunuh tidak? Disebut pembunuh, semata nama kaitan dengan perbuatan. Tapi kaitan dengan masalah konsekuensi hukum kan lain. Lain. Orang yang minum khamar disebut peminum khamar. Setelah hukum nama semata disebut peminum khamar. Orang yang berzina disebut berzina. Orang yang mencuri disebut pencuri itu kaitan dengan nama ya begitu juga nama musyrik itu kaitan dengan nama ketika orang berbuat syirik ya disebut orang musyrik bukan orang muslim <clears throat> kemudian juga uh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Minhajul Ta'sis halaman 61 beliau mengatakan ketika beliau mengomentari orang-orang yang mengaku muslim di jazirah Arab tapi mereka melakukan kemusyrikan seperti mengkutuskan para wali dan seterusnya. Beliau mengatakan fajin suha ula ilmu syirikin wa amsalihim mimman ya'budul awliya awas salihin nahkumu bi annahum musyrikun wa nara kufrahum idha qamat alihimul hujjah ar-risaliyah. Dan jenis orang-orang musyrik itu dan orang-orang yang semisal mereka dari kalangan orang-orang yang mengibadati para wali dan orang-orang soleh, kami menghukumi mereka itu sebagai orang-orang musyrik. Dan kami memandang mereka kafir bila hujah risalia sudah tegak. Lihat di sini, beliau mencap para pelaku kemusyrikan yang mengaku muslim itu sebagai orang-orang musyrik. Walaupun belum tegak hujjah. Dan beliau menilai, meyakini bahwa orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar bila telah tegak hujjah, beliau menyebutnya sebagai orang kafir. Ini beliau punya istilah sebagaimana Ibn Taimiyah juga punya eh, istilah yang sama dan Aimatul Dakwah e, eh, mengikuti e, beliau bahwa beliau e, punya memilah antara nama musyrik dengan nama kafir bahwa orang yang berbuat kemusyrikan syirik akbar kalau belum tegak hujjah nanti akan dibahas juga apa hujjah itu dalam masalah ini e, orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar walaupun belum tegak hujjah disebut orang musyrik orang musyrik bukan muslim bukan kafir dan kalau sudah tegak hujjah disebut musyrik lagi kafir rajin suha ula ilmu musyrikin wa amsalihim mimman ya'budul awliya was salihin nahkumu bi annahum musyrikun wa nara kufrahum idza qamat alaihimul hujjah ar-risaliyah. Di sini jenis orang-orang musyrik itu dan yang sebangsa mereka dari kalangan para orang yang mengibadati para wali dan orang-orang soleh kami hukumi mereka sebagai orang-orang musyrik dan kami memandang mereka itu kafir kalau hujah risaliyah sudah tegak. Jadi sebelum tegak hujah risaliyah mereka musyrik kalau sudah tegak hujah di mereka musyrik lagi kafir itu istilah beliau. Ini penting eh, memahami istilah beliau ini karena banyak orang sesat e, mereka e, mengambil ucapan beliau dan tidak paham penggunaan e, semata nama musyrik dan nama kafir dari beliau sehingga ketika beliau menama, meniadakan nama kafir dari pelaku syirik bukan artinya beliau menetapkan keislaman bagi dia tapi beliau meniadakan nama kafir karena menurut beliau nama kafir harus kaitan dengan tegak hujah risalia. Nama kafir ditiadakan bagi pelaku syirik yang belum tegak hujah risalia, tapi nama musyriklah yang disematkan. Nama muslim ditiadakan. Jadi bukan muslim, bukan kafir, tapi musyrik. Ini istilah beliau. Banyak orang kalau mau mempelajari ucapan ulama, kita harus tahu apa istilah yang digunakan oleh ulama tersebut. <clears throat> Kemudian eh, Aimatud Dawah, putra beliau juga Syekh Ahmad mengatakan hal yang sama ketika mereka ditanya tentang orang yang melakukan kemusyrikan, kekafiran yang menohok syahadat tauhid dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim sebelum ada dakwah tauhid dalam arti ketika mereka hidup zaman fatrah. Karena Aimatud Dawah meyakini wa zaman mereka sebelum munculnya dakwah tauhid di jazirah Arab yang dibawa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu sebagai zaman fatrah karena gelap sekali, tidak ada dakwah. Mereka menganggap orang yang melakukan kemusyrikan dari kalangan yang mengaku muslim itu pada zaman fatroh itu hanya disebut orang musyrik saja, bukan orang muslim dan tidak disebut kafir. Mereka mengatakan idza kana ya'malu bisyirki wal kufri li jahlihi aw adami man yunabbihuhu la nahkumu bi kufrihi hatta tuqama alaihi al-hujjah walakin la nahkumu bi annahu musyrik bila dia berbuat kekafiran dan kemusyrikan karena kebodohannya lihat bodoh karena zaman gelap ya zaman fatrah tidak ada uh, hujjah bukan bodoh karena berpaling seperti zaman sekarang atau karena tidak ada yang mengingatkannya karena tadi tidak ada e, dakwah sama sekali maka orang yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran dalam kondisi seperti ini la nahkumu bi kufrihi kami tidak memponis dia kafir hatta tuqama alaihil hujjah sampai ditegakkan hujjah walakin akan tetapi la nahkumu bi annahu muslim kami tidak menghukumi dia muslim. Jadi Aimatul Dawa mengatakan pelaku kemusyrikan, kekafiran ketika zaman fatwa tidak ada dakwah dan manusia bodoh dalam bodoh fatwa, tidak ada yang mengingatkan, mereka me, e, tidak memponis orang itu kafir sebagaimana tidak menyebutnya sebagai orang muslim, tapi mereka menyematkan nama musyrik bagi orang tersebut. Lihat di sini uh, eh, Aimatul Dawa punya uh, eh, pengistilahan tersendiri. Pelaku syirik yang belum tegak hujah risaliyah karena zaman patroh atau karena kegelapan disebut musyrik saja, bukan kafir, bukan muslim. Dalam arti nanti akan ada konsekuensi. Bukan muslim, dalam arti kalau dia mati tidak akan masuk surga. Tidak akan mas masuk surga. Bukan kafir, kalau dia mati tidak bisa dipastikan langsung masuk neraka. Karena kalau kafir bisa dipastikan masuk neraka. Akan tapi secara hukum dunia dia musyrik, dia tidak akan tidak masuk surga, tapi di akhirat dia tidak langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Dia tidak akan masuk surga karena dia bukan orang muslim, bukan bertauhid. Tidak dimasukkan ke dalam neraka karena belum tegak hujah Makanya nanti akan diutus Rasul di Arasat Al-Qiyamah. Akan diuji. Itu maksudnya bukan muslim, dalam arti bukan muslim, dia tidak akan masuk surga. Karena yang masuk surga hanya dalam hadis, layar yarukhul jannata ila nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, yang berserah diri. Sedangkan orang musyrik bukan muslim. Maka tidak akan masuk surga. Tapi dia juga tidak langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Karena Allah mengatakan, wa makunna mu'azzibina hatta نَبَعَسَ Rasul. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Baik ayat ini kaitan dengan azab dunia, dan itu pendapat jumhur ulama, atau azab akhirat. Yang jelas Allah tidak akan mengazab baik dunia maupun akhirat sampai diutus Rasul. Nah orang-orang yang andai kata di Eh, di di apa diasumsikan ada orang ahlu fatrah mahdoh yang belum ada dakwah rasul belum mendengar dakwah rasul maka ketika berbuat syirik ya hukum dunia musyrik eh, dia tidak ketika mati tidak dipastikan langsung masuk api neraka tapi akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kaitan dengan eh, apa namanya? nama musyrik, nama uh, ini sudah disandang oleh orang yang melakukan kemusyrikan walaupun belum tegak hujjah risaliyah. Dan ini harus dipahami karena e, nanti antum akan berhadapan dengan orang-orang yang selalu membawa ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah tentang beliau tidak mengkafirkan orang yang istighosah dengan selain Allah karena zaman gelap tidak ada ilmu atau ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang kaitan beliau tidak mengkafirkan orang yang menyembah kubah kawaz karena kebodohannya. Itu ucapan-ucapan tersebut suka dibawa, tapi orang yang membawa ucapan tersebut tidak paham istilah Ibn Taimiyah dan istilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang mana mereka e, membedakan antara nama musyrik dengan nama kafir. Bukan kafir dari orang yang berbuat syirik akbar, Eh, men, eh, yang belum tegak hujah tidak dikafirkan bukan artinya dihukumi muslim. Bukan artinya dihukumi muslim. Tapi dia musyrik karena menyekutukan Allah. Dia bukan muslim karena muslim itu adalah tauhidullah. Orang muslim syaratnya ada famay yakfur bittagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusta. Barang siapa e, kufur kepada Tauhud dan beriman kepada Allah maka terjaga e, dia telah memegang ikatan tali yang sangat kokoh Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu Allah barang siapa uh, mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah maka terjaga darah dan dan hartanya jadi sini muslim harus kufur kepada tauhid Nah, orang yang melakukan kemusyrikan itu bukan orang muslim. Sebagaimana sudah saya sampaikan pernyataan Ibnu Qayyim dalam Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini halaman 411 beliau mengatakan al-islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi wa wattiba'uhu fi ma famalam ya'ti al-abdu bihada falaysa muslim. Islam itu mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Sedangkan tadi orang yang berbuat syirik walaupun belum tegak hujah tidak disebut orang yang mentauhidkan Allah. Bagaimana mungkin disebut orang muslim? Dan juga sudah dijelaskan juga dalam ijma ulama yang dinukil oleh syaikhul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab dalam uh, eh, Ad-Durr Asanya Jusulah halaman 545 tentang ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabat wa tabi'in wal a'immah wa jami' ahli sunnah anal mar'a annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirkil akbar ulama salaf khalaf zaman sahabat tabi'in, a'immah, dan seluruh ahlu sunnah, ijma' bahwa orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan diri dari syirik akbar. Kalau masih berbuat syirik akbar berarti bukan orang muslim dengan ijma para para ulama, tapi dia orang musyrik. Syekh Muhammad mengatakan, "In kanat a'maluka kullu halillah fa muwahid, wa in kana fiha syirkun lil makhluk fa musyrik." Bila amalan kamu seluruhnya ditujukan kepada Allah, maka kamu adalah muwahhid dan bila ada penyekutuan di dalamnya maka kamu orang musyrik. Jadi sini eh, orang yang melakukan kemusyrikan saya tegaskan orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar baik dia mengaku muslim maupun tidak mengaku muslim baik amal solihnya banyak maupun tidak dia melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa, maka dia itu orang musyrik, bukan orang muslim. Ini harus yang harus dipahami. Apa e, itu merupakan kaidah yang baku. Yang bila ada hal-hal dari pernyataan para ulama yang seolah-olah menyelisih hal ini, ini tidak boleh dibenturkan dengan dalil-dalil yang sudah jelas tadi. Ini kaitan dengan nama nama hukum dunia. Kalau kaitan hukum, itu kaitan konsekuensi kaitan dengan hujah. Nah, Allah mengatakan, wa makunna mu'azzibina hatta naba'asa rasulah. Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus rasul. Yang dikaitkan dengan hujah itu kaitan dengan azab. Kaitan dengan azab. Tapi kalau ponis musyrik kafir bagi orang yang melakukan syirik akbar, sudah mereka sandang Itu ya, tidak ada kaitan dengan hujah. Makanya kaum Nabi Nuh alaihissalam sebelum diutus Nabi Nuh alaihissalam adalah kaum yang kafir. Mereka kaum yang musyrik karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutus Nabi untuk mengajak kepada uh, tauhid. Begitu juga Firaun. Sebelum diutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Nabi Musa disebut Togut, kafir, karena mengklaim uluhiyah, mubiyah, Tapi tidak Allah tenggelamkan kecuali setelah apa e, ada dakwah. Jadi dakwah ini dalam rangka penegakan hujah untuk kaitan dengan konsekuensi konsekuensi azab diantaranya. Nah, ini yang harus e, harus dipahami benar karena nama musyrik itu tidak ada kaitan dengan dengan hujjah. Tapi kaitan dengan e, nama ya. Tadi kata Ibnu Taimiyah fasmul musyrik sabata qabla risalah li'annahu yusyriku bi rabbih wa ya'dilu bihi wa yaj'alu ma'ahu alihatan ukhra. Dan yang harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan hujjah yang memindahkan orang dari status musyrik atau uh, dan kafir yang tidak berkonsekuensi azab kepada musyrik kafir yang berkonsekuensi azab mati hukum akhirat juga tersemat yang dimaksud dengan tegak hujah itu diantaranya adalah mendengar hujah atau mengetahui hujah atau ada kesempatan untuk mengetahui atau dengan singkatnya yang namanya hujjah di dalam masalah ini yang nanti akan berkaitan dengan konsekuensi azab adalah adanya tamakun, adanya kesempatan untuk mengetahui. Nah, tadi dalam surat at ayat 6 kan orang sampai mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah. Kemudian e, eh, tamakun juga orang yang hidup di satu lingkungan orang-orang musyrik dia mendengar ada orang yang menyeru kepada ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dia anut dan mencela ajaran yang dia anut dan mengajak kepada Allah itu sudah dianggap hujjah. Buktinya apa? Buktinya wara, uh, Zaid ibnu Amr ayahnya Sa'id ibnu Zaid beliau hidup zaman jahiliyah orang-orang berbuat kemusyrikan tapi beliau meninggalkan mereka mengingkari mereka dengan adanya beliau ini eh, itu menjadi hujah atas orang-orang musyrik atau adanya sisa peninggalan ajaran para nabi terdahulu itu merupakan hujah Allah Subhanahu wa taala eh, menetapkan tentang ayah Rasulullah SAW alaihi wasallam bahwa di neraka. Inna abi wa abaka kata Rasulullah, bapakku dan bapamu di di neraka. Padahal Abdullah itu hidup zaman jahiliyah. Belum ada dakwah Rasulullah SAW karena belum terlahir. Yang ada adalah sisa-sisa dakwah para e, sisa ajaran Nabi Ibrahim dahulu. Yang sudah musyawah, sudah dicoreng, moreng, sudah dicampur aduk. Nabi lah saja sisa ajaran para nabi terdahulu itu menjadi hujah bagi orang-orang musyrik sehingga mereka diazab dengan sebabnya bukan hanya sebab hukum dunia saja tapi azab akhirat juga, maka bagaimana gerangan dengan orang-orang zaman sekarang yang mana Al-Qur'an ada di mana-mana, terjemahnya di mana-mana, buku hadis di mana-mana. Mudah mencari apapun sekarang zaman eh, apa dunia maya, internet bisa mencari ilmu dalam hitungan detik. Sehingga apa? Hujah apa? Adanya tamakun ini sangat sangat besar pada zaman orang sekarang ini. Nah ini yang ingin saya sampaikan materi eh, kaitan dengan bahwa orang yang melakukan kemusyrikan, syirik akbar, baik mengaku muslim maupun tidak mengaku muslim, baik banyak ibadahnya maupun sedikit ibadahnya, baik dia baru masuk Islam maupun sudah lama masuk Islam, dia berbuat syirik akbar dengan sengaja tanpa dipaksa, maka dia adalah orang musyrik, bukan muslim. Bisa juga disematkan nama kafir, tapi kekafiran yang tidak berkonsekuensi azab. Mungkin ini materi uh, siang hari ini. ya ada pertanyaan? Ya, kita cukupkan.